Kaum muslimin siang Jumat rahimakumullah. Marilah kita syukuri nikmat-nikmat yang tak henti-hentinya Allah anugerahkan kepada kita kita gunakan nikmat itu dalam rangka ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersyukur orang yang mengingat nikmat tetapi melupakan pemberi nikmat. Tidak bersyukur orang yang diberi nikmat tapi justru menggunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah yang memberikan nikmat. Allah memerintahkan kita bersyukur sama sekali bukan karena dia membutuhkan syukur kita Allah memerintahkan kita bersyukur karena Dia ingin menambah nikmatnya kepada kita. Lain syakartum dan aku. Salam kita salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada tauladan kita uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga disebabkan oleh selawat yang kita sampaikan bertambah cinta kita kepada beliau karena seseorang itu akan seagama dengan orang yang dia cintai. Semoga kita nanti dikumpulkan bersama para nabi والصديقين والشهداء wa وحسن ulaika رفيقا Kau muslimin sidang Jumat yang dimuliakan hidup dunia ini adalah perjalanan melingkar bukan perjalanan lurus. Kalau perjalanan lurus kita mulai dari satu titik menjauhi titik itu. Hidup di dunia ini perjalanan melingkar. Kita mulai dari satu titik dan segera bersungguh-sungguh kembali ke titik itu lagi. Kita datang dari Allah dan sedang bersungguh-sungguh untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah cukup bekal kita Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. usiku wa nafsi bi taqwallah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Tema khutbah kita kali ini adalah menauladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang tiap hari pasti kita sebut. Hanya dua nabi yang tiap hari pasti kita sebut. Kita tidak tiap hari menyebut Nabi Musa, tidak tiap hari menyebut Nabi Isa. Tetapi kita menyebut selalu dan tiap hari dua nabi yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Kama sallallahu ta'ala Ibrahim. Bahkan bukan hanya Nabi Ibrahim yang disebut di situ. Wa ala ali Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim. Ini pasti memiliki rahasia besar ini pasti memiliki tujuan besar. Karena tidak heran kalau di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim." Sungguh telah ada tauladan yang baik untuk kalian di dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kita, Allah tidak hanya mengirimkan teori, tetapi mengirimkan seseorang yang telah mempraktekkan teori. Karena Allah tidak mungkin membekali kita hanya dengan teori tanpa pernah ada orang yang mempraktekannya. Karenanya Allah selain mengirim kepada kita kitab, berupa teori-teori konsep-konsep yang hebat Allah juga kirimkan untuk kita tauladan-tauladan yang telah membuktikan konsep itu teori yang sempurna itu dan di antara yang Allah kirimkan untuk kita yang mesti kita tauladani adalah Nabi besar Muhammad SAW dan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Apa keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim yang mesti kita pelajari? Di antaranya adalah kepatuhannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah. Bagaimana beliau bisa menjadi teladan? Kita harus memahami dua hal terlebih dahulu. Di dalam agama kita, Allah sering memerintahkan kepada kita satu perintah kemudian dijelaskan hikmah dari perintah itu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat. Akimis dan inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berikanlah sholat sesungguhnya sholat itu mampu mencegah engkau dari perbuatan keji dan munkar. Dijelaskan. Dan penjelasan ini mudah dipahami. Kalau kita habis sholat Jumat, kita tahu nanti kita sholat asar akan berjumpa dengan Allah. Maka mustahil kita berani mengkhianati Allah, padahal nanti asar kita akan berjumpa dengan Allah. Maka antara dua sholat itu menjaga kita untuk tidak berbuat maksiat. Setelah sholat asar, kita tahu maghrib nanti akan berjumpa dengan Allah. Maka mustahil kita berani membuat dia murka, padahal nanti maghrib saya akan berjumpa dengan dia. Makanya orang bermaksiat tidak bisa sholat. Orang yang bermaksiat melakukan gerakan sholat, tapi tidak sholat. Orang yang berdosa melakukan dosa tidak bisa berdoa. Yang dia lakukan adalah membaca doa. Perintah bisa dipahami. Ini bentuk perintah yang pertama ketika Allah memerintah. Contoh yang lain, berpuasalah agar kamu takwa. Berpuasalah agar kamu sehat. Bahkan jika tidak ada perintah untuk berpuasa pun, niscaya para ahli akan mengajukan untuk berpuasa. Perintah puasa mudah kita pahami manfaatnya untuk Mudah kita nalari apa kegunaan langsung buat kita. Begitu juga perintah-perintah yang lain. Ini bentuk perintah yang perintah apa yang kedua. Lakukan ini. Lalu tidak ada penjelasan hikmah dari pernikahan. Bahkan malah kita sulit untuk mencerna, memahami maksud dari perintah ini. Ya caranya, dan itu harus diungkapkan dari kamu. Kemudian kita bertanya mengapa kok tidak tawaf di Pondok Gede ada Ka'bah di sini. Kalian haji di bulan-bulan haji Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kenapa tidak boleh di bulan-bulan yang lain sehingga tidak terjadi desak-desakan? Sulit kita memahami. Mengapa kita harus mencium batu Hajar Aswad dan ketika hari Mina kita melempar batu. Yang dilempar iblis dilempar dengan batu kerikil. Mestinya kalau ingin membunuh iblis dengan batu yang besar. Sesuatu yang tidak bisa kita paham. Mengapa kalau kita tidak ada air pakai debu permukaan bumi permukaan tanah Ini cara Allah berinteraksi dengan kita. Cara yang pertama untuk menambah keimanan kita. Ketika kita melakukan sesuatu mentaati syariat Allah, kita langsung merasakan hikmahnya, manfaatnya buat kita, lalu bertambah iman kita, lalu berkata subhanallah. Ini yang pertama. Adapun perintah Allah dalam jenis yang kedua, ini adalah ujian kepatuhan kita kepada Allah. Ujian ketulusan kita kepada Allah. Ujian kehambaan kita kepada Allah. Ketika ada perintah Allah, sholat, akal kita bisa menjelaskan manfaat sholat. Ketika diperintahkan zakat, logika kita paham manfaat zakat untuk kebahagiaan kita. Bahkan orang-orang yang tidak seagama dengan kita banyak menolak Inilah dana yang Allah berikan kepada kita melalui Nabi Ibrahim. Ada dua yang ingin saya sampaikan secara singkat. Setelah 80 tahun Nabi Ibrahim tidak memiliki anak, lalu tapi tidak berputus asa, berdoa terus, berdoa, berdoa, berdoa. Usia 80 tahun lebih, lalu dikaruniai anak yang bernama Ismail yang diabadikan di dalam surat as sofat ayat 100 dan seterusnya tiba-tiba di saat yang menggembirakan itu di saat yang sangat membahagiakan itu turun perintah Allah dalam bentuk jenis yang kedua yang lawan sulit memahami apa itu Wahai Ibrahim bawalah istrimu dan anakmu pergi ke sebuah lembah yang tidak ada tanaman di situ, tidak ada air, tidak ada kehidupan di sana wahai Ibrahim membawa istri Muhajir dan anakmu Ismail ke sebuah lembah yang bernama Makkah itu. Lalu setelah sampai di sana, tinggalkan mereka berdua di sana. Lalu engkau pulang lagi ke Palestina. Tinggalkan mereka di sana. Tidak diberitahu maksud dan tujuan. Tidak bisa dilalui apa tujuannya saat itu. Nabi Ibrahim tidak tahu perintah itu apa tujuannya. Yang dia tahu adalah Allah yang memerintahkan. Lalu dia bawalah dari Palestina, bayangkan. Kalau mengendarai kendaraan kota, pesawat saja dua jam. Lalu bagaimana jika kendaraannya adalah unta? Bersama anaknya yang masih bayi, panasnya matahari, berjalan mungkin berbulan-bulan hingga sampai kemudian di Makkah yang di saat itu belum ada satupun semenjak waktu 100 ratusan tahun belum ada yang menginjakkan kaki di sana disitulah Nabi Ibrahim meletakkan anaknya dan istrinya di sebuah lembah yang bernama Makkah itu kemudian setelah diletakkan di sana Ibrahim meninggalkan mereka istrinya melihat suaminya sedang bergegas untuk meninggalkan dia bertanya wahai suamiku Mengapa kau tinggalkan aku dan anakku di ini? Ibrahim tidak bisa menjawab karena dia tidak tahu kenapa. Yang dia tahu Allah memberitahu. Ibrahim terus berjalan, istrinya pun mengejar. Sambil bertanya, wahai suamiku, mengapa kau tinggalkan kami di sini? Ibrahim pun tidak mampu menjawab. Hingga akhirnya Hajar kemudian menanyakan pertanyaannya. Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di sini? Kalimat yang luar biasa. Apakah Allah yang memerintahkan? Kalimat yang dirindukan oleh setiap orang beriman. Kata Nabi Ibrahim pun mengaku, iya. Lalu dengarkan kalimat yang penuh iman ini. Kalau Allah jika Allah yang perintahkan maka dia tidak akan menyediakan. itu yang dikatakan aja kemudian Ibrahim pun meninggalkan mereka hari berlalu bekal yang sudah mereka siapkan juga habis air juga sudah habis tidak ada bekal setelah itu tidak ada cadangan saat itu Hajar mulai merasakan kelaparan anaknya menangis semakin keras tangisnya dilakukan seorang ibu ketika anaknya menangis. Dia berusaha membiarkan. Tapi lalu bagaimana jika anak ini nangis karena apa? Ibu tahu kapan anak ini menangis karena butuh pelukan. Ibu tahu kapan anak ini nangis karena apa? Ibu tahu anak ini nangis karena mungkin dia sedang buang hajat dan seterusnya. Ibu ini tahu kalau anaknya nangis kelaparan. Apa yang dilakukan? Usaha Usaha itu dalam bahasa Arab adalah sahih. Dia usaha sahih, Kemana? Ke sofa. Cari di bukit sofa. Di ketinggian siapa tahu ada yang berjalan di situ. Atau ada guru yang saya di situ ada kehidupan. Tidak ditemukan air. Kemudian dia pun berjalan ke Bukit Marwah. Di Marwah pun dia cari tidak berjumpa dengan air. Setelah di sofa dicari tidak ada di marwah tidak ada kembali ke sofa di sofa tidak ada lagi dicari lagi di marwah logikanya mestinya kalau tidak ada di sofa tidak ada di marwah mestinya mencari di tempat yang lain tapi mengapa dia tidak mencari di tempat yang lain inilah pergolakan antara perasaan seorang ibu dengan logika yang ada padanya logikanya mengatakan dia harus mencari lebih jauh lagi untuk anaknya. Itu logika rasional. Tetapi perasaannya, saya tidak mungkin jauh-jauh dari anak yang saya tinggalkan. Lalu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala secara singkat memunculkan air itu. Allah dapatkan air itu yang sampai sekarang air itu masih bisa kita nikmati. Berapapun jumlah jamaah haji, air itu tidak pernah berkurang air itu adalah buah dari perkataan. Jika Allah yang memerintahkan, maka Allah tidak akan menyanyiakan. Lihat bagaimana air itu tidak muncul di bukit sofa. Perhatikan bagaimana air itu tidak muncul di bukit marwa. Kenapa tidak muncul di bukit sofa, di bukit marwa? Jika muncul air itu di bukit sofa dan marwa, maka kalimat iman tadi menjadi tidak ada buktinya. Kalimat iman tadi tidak dibuktikan oleh Allah kita akan berkata wajar mencarinya di sofa, bukit sofa. Wajar kalau dia muncul di sofa. Mencarinya di bukit Marwa wajar kalau munculnya di bukit Marwa. Jika di situ ada rasionalitas, di situ ada logika. Tapi Allah datangkan air itu di tempat anaknya yang dia tinggalkan itu. Di dekat kakinya Ismail, di sebelahnya atau di hadapan Ka'bah air zam-zam itu membuktikan kalimat iman yang dia katakan. Jika Allah yang memerintahkan, maka tidak mungkin dia menyanyi. Sekaligus munculnya air tidak di bukit Sofa dan di bukit Marwah ingin mengajarkan kepada semua kita yang sibuk dengan rezeki, yang sibuk dengan dunia. Allah yang mengatakan bahwa rezeki, harta itu aku yang memberikan. Tidak logik. Kamu dulu kuliahnya apa? tapi bekerjanya sekarang sebagai apa? Tidak nyambung. Cita-cita kamu dulu apa? Sekarang kamu bekerjanya apa? Kamu tinggal di mana? Tetapi kamu kantornya di mana? Sungguh sesuatu yang tidak logik. Tidak bisa kita melari. Seolah-olah Allah ingin mengatakan melalui air besar-besar itu kepada kita semuanya. Akulah Abraza, akulah yang memberi rezeki. Lalu jika kau tahu aku yang memberi rezeki, Mengapa engkau saat memerintahkan tidak mengatakan sami'na wa ata'na? Mengapa engkau ketika aku perintahkan engkau berkata tidak aku? Tidakkah engkau menaruh diri Nabi Ibrahim ketika dia melaksanakan perintahku untuk meninggalkan anaknya di sebuah lembah pada pasir yang secara logika tidak mungkin muncul air di situ. Tapi aku yang memerintahkan maka aku yang menjamin. Maka yang ini penting sekali bagi kita. Mari kita introspeksi. Berapa kali kita berkata kepada Allah, yes ya. Berapa kali kita berkata no kepada Allah. Ketika azan dikumandangkan, azan dikumandangkan, maka ketika itu kita tidak datang ke masjid Allah, sungguh kita telah berani dengan lancar berkata tidak kepada yang memberikan rezeki kepada kita. Kau sumit sedang jemaat Ini contoh yang pertama dan contoh yang kedua secara ringkas saya akan sampaikan. Kemudian singkat cerita Nabi Ibrahim diperintahkan dengan perintah yang jauh juga sulit, lebih berat, lebih tidak masuk akal. Sembeli anak. Nalar siapa yang bisa menerima perintah ini? Kalau perintah sholat lewat mimpi masih enak. Perintah puasa lewat mimpi masih enak. Perintah menyembeli anak lewat Jibril wahyunya masih enak. Perintah menyembeli anak wahyunya lewat mimpi. Sungguh ujian yang besar. Menyembeli buah hati. Lihat ketika anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Malaikat menjawab, iya ya Allah, aku cabut nyawa anak hamba. Lalu Allah bertanya lagi, akabar tumtam merataku ada ambi. Wahai malaikat, apakah engkau mencabut buah hati hambaku? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allah menyebut anak qurrata a'yun ada orang ingin membunuh anak, pastilah ayah mengatakan, daripada dia yang disembelih dibunuh, lebih baik aku. Lihat bagaimana ketika Allah menenggelamkan Kanan, anak Nabi Nuh. Allah tahu bahwa seorang ayah tidak akan kuat hatinya melihat anaknya tenggelam di depan matanya. Apa yang Allah lakukan untuk menjaga wahala bainahumal maut maka datanglah ombak yang besar yang menghalangi antara Nuh dan Kanaan. Tiba-tiba datang ombak sehingga Nuh tidak lagi melihat Kanaan. Saat Kanaan tidak terlihat itulah Allah menenggelamkannya. Tidak di depan mata Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Allah tahu betapa tidak akan pernah ada seorang ayah yang jahat sekalipun yang tega yang bisa menahan ketika anaknya meninggal di hadapannya. Anaknya disiksa, dibunuh di depannya. Sungguh perintah yang sangat berat. Nabi Ibrahim akan melakukannya, tetapi dia ingin melihat keimanan putranya. Mari kita lihat bagaimana anak muda di dalam Islam, di dalam Al-Quran tidak identik dengan anak-anak muda yang nongkrong, tidak identik dengan anak muda yang lemah iman, ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada anaknya, ini Allah fil manami anni azbahuka ya bunayya ini Allah fil manami anni azbahuka aku mendapatkan perintah menyembelihmu dengarkanlah apa yang dilakukan dikatakan oleh Ismail kaulah dan kita kama soleh ta'ala Ibrahim wa ala Ya abadi Wahai ayahku, ifam. Lakukanlah majumat apa yang diperintah. Jika Allah yang memerintah, lakukan ayah. Kalimat apa? Kalimat iman. Dari mana kita tahu kalimat iman? Allah Rasulullah bima unzila ilaihi rabbihi wa mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qala wa atau Rasul-rasul, nabi-nabi, mereka semuanya berkata tidak ada perintah. Yes, Nabi wa Kalimat ini. Maka orang yang benar imannya, yang dia lakukan adalah apa? Apakah ini perintah Allah? Iya. Nawa ada pun orang yang lemah iman, ketika ada syariat-syariat Allah, lebih banyak di lebih banyak debat, lebih banyak bertanya itu hukumnya wajib sunnah mubah. Tapi orang-orang yang kuat imannya tidak lagi bagi dia penting apakah hukumnya wajib, apakah hukumnya sunnah, apakah hukumnya mubah. Dia cuma bertanya, apakah Allah suka kalau aku melakukan? Apakah Allah yang memerintahkan? Allah di dalam Quran. Begitu jelas manfaatnya dan gunanya. Begitu nyata kegunaannya buat kita. Tapi kita masih berlambat-lambat untuk melakukan. Tapi kita masih betul-betul berhaka kepada Allah Subhanahu Nabi kemudian diperintah untuk menyembelih anaknya lalu dia lakukan. Kita disuruh sholat berjamaah tidak kita lakukan. Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Perintah dia lakukan. Tidak logik. Wanita-wanita muslimah disuruh menutup auratnya. Tidak mereka lakukan. Di mana iman? Apa arti salawat? Karena Rasulullah Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam كل بني آدم خطاء وخير الى التوابون التائبون من الذنب كما لا تقبل استغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا ومن كل ذي لنهتدي له من هذا اللهم اجعلنا من ملة إبراهيم اللهم ارزقنا صبر إسماعيل اللهم ارزقنا صبر إسماعيل اللهم ارزقنا وارزق أولادنا صبر إسماعيل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين واجعلنا للمتقين إماما إذ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في السماء